seorang bapak yang membawa anaknya yang berusia 2 tahun. Anak yang belum diajarkan pada usia 7 tahun. Apakah bapak ini bisa khusyuk di dalam salatnya? Kalau sampai mengganggu tidak. Bahkan para a'immah, para ulama menganjurkan untuk tidak membawa anak yang duna sab'i sinin. Masih di bawah 7 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mur auladakum bis salati hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat usia berapa? 7 tahun. Ketika mereka berusia 7 tahun. Kenapa usia 7 tahun yang dipilih? Karena ini adalah usia mumayyiz. Usia di mana anak itu bisa diajarkan. Ya. diajarkan untuk tenang, untuk sholat dengan benar. Baik. Sehingga kalau seandainya kurang daripada itu, apalagi sampai mengganggu, maka yang demikian tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sholat dalam keadaan ditunggangi oleh cucunya. Tidak disebutkan dalam hadis itu Rasulullah SAW membawa cucunya. Ya. Tetapi di dalam hadis tersebut hanya saja Rasulullah SAW tidak ingin hajat cucunya itu terganggu. Boleh jadi bisa jadi cucunya ini datang setelah Rasulullah SAW memulai sholat. Ya. Boleh jadi yang lainnya. Sehingga kaidah usul fiqihnya mengatakan idza ta'aradul ihtimalat batalatil ihtijaj. Kalau sebuah hadis, sebuah nas, sebuah dalil itu mengandung ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan, maka apa? tidak bisa dijadikan hujah. Batil berhujah dengannya. Begitu. Ya. Nah. Sehingga apa? Tidak bisa dijadikan dalil untuk dibenarkan membawa anak yang kurang dari tujuh tahun. Nah, begitu. Kecuali kalau dia anak itu sudah bisa diajak tenang, tentram, maka sebagian a'imah seperti Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala menganjurkan untuk meletakkan anak itu di sampingnya atau di depannya. Begitu. Ya. Yeah. Agar anak itu tenang. Tentra. Sebagaimana Rasulullah SAW menggendong Umamah ketika apa? Rasulullah SAW salat ketika hendak apa ketika berdiri maka digendong demikian juga ruku ketika mau sujud baru diletakkan kembali seperti itu tetapi hadis itu sekali lagi tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja membawanya ya tidak ada nas yang menunjukkan bahwa Rasul membawanya dari rumah ihtimalnya banyak kemungkinannya banyak bisa jadi Rasul berangkat ke masjid, mereka menyusul. Begitu kan? Kalau sudah menyusul, nah baru kita melakukan tindakan tadi, meletakkan dia di sebelah kita atau di depan kita. Begitu ya. Atau misalkan masih kecil sekali, kalau dia kemungkinan besar menangis, kita gendong dia. Begitu. Tetapi bukan berarti dari rumah dia bawa. Berhujah dengan ini. Ya. Tidak demikian. Dan sudah banyak fatwa dari para ulama tentang masalah ini. Bisa dilihat insyaallah taala. Nah. Taib sudah masuk waktu Isya. pak insyaallah ini PR buat Ustaz ya begitu ya berarti ya. Hah? Nah, bersabar ya, bersabar yang lainnya bersabar. Menanti jawaban Ustaz Muadz begitu ya.